أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا لك بالنبي وصفه في الكتب من وصفه في الكتب بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا الرحيم أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا وآله وصحبه أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا Pada duduk semuanya duduk bismillah. Poro kaum muslimin muslimat rahimakumullah ingkang sampun pikantuk fatlun saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sasampunipun tata cara tahlil ingkang sampun dipun pangarsani ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Kyai Haji Ahmad Budaya MAG sampun paripurno tumuten kalajengaken lumadine ingkang tata cara zikir sarta selawat sesarengan kalayan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegab pramila saking menika wekdal sawetahipun kula aturaken ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf pramila wekdal sasana katul sumangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh harap tenang dulu, tenang. Bismillah. نوينا نقرأ ما تيسر من مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نوى أجدادنا وأسلافنا الصالح أن الله يخل نياتنا في نياتهم وأخلاقنا في أخلاقهم وعلومنا في علومهم على هذه النية وكل نية صالحة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا علماء العاملين وأن الله يتقبل حاجاتنا وحاجاتكم حاجات الدنيوية بالميسرة وحاجات أخروية بالمغفرة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا على هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة شيخنا لا شيء شيخ لي الله شيخنا لا شيء شيخ لي الله شيخنا Oh. إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالديهم والقادرين بالسيد الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافيتي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها Jara Jodoh kawan, kira-kira da'i kewajiban Tadi dasar iman Akhlak bagus tunggu sabar Alus noto ati mapan Taat langka peti Perintah ekusti Indah nongi pada natepi perintah Sayyid Uci Nyandong Rila Rahmatlah berkat solawat uripe nikmat sing banter. Bismillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin Habibillah di bismillah Wa bil hadi Rasulillah وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله أيوك في masyarakat Bareng-bareng moga salawat solawat berkat solawat Sadaqallah salamullah Ala yasin habibillah Berkat solawat karangannya harus selamat Pejuang terus مرحبا ادير صلوات مرتي يا ادير صلوات مرحبا awake sehat alhamdulillah awake kuat derek majlis solawat berkat solawat karanganyar selamat Pusat Solawat Indonesia selamat. Urip ning donya iku sing kang sing langgeng ning akhirat. Mula ayo padha solawat berkat solawat. Salatullah فيها الحمد لله وفي قوة فرق مجلس رتب صلوات learning. सहे تشدو في ليالي المولد وبريد Oh sudah duka Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka Oh penuh suka duka Oh penuh suka duka Dua bulan di kandungan Wafatnya yang andanya Tahun gajah dilahirkan sesuai ada yang ada disusui alimah enam tahun usianya wafat ibu tercinta عبدك كفلا halaman bekal sekun buni ini Lamun wong tua, lamun wong tua liru pipi kersani putra putri orang ibadah wong tuwa loro ing jero kubur anyaran susah Sabab kersani putra putri ni sopan come. محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا ربي صل على محمد يا رب عليك يا رسول الله القادر سيدنا Sebetulnya sebelumnya tadi ada nasihat buat calon-calon pejabat. Tapi orang tak macak ke sebab gue dikira nyindir. Jadi buat kita aja jadi menungso yang ngerti bagaimana caranya kehidupan. Ya, alhamdulillah dan sebelumnya tadi ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana itu syairan kosida saking almarhum bah Idris ya Boyo. Makanya kita bacakan supaya beliau saat ini pula gembira dengan kehadiran kita di sini dan beliau mendapatkan balasan dari Allah dari apa syair yang beliau bawakan yang beliau berikan. Waktu itu diberikan kepada saya untuk dibacakan. Alhamdulillah kita bacakan setiap saat dan syair para ulama-ulama yang lain setiap kita membacanya pasti mereka-mereka bangga dan bahagia kebahagiaan mereka akan membawa kebahagiaan kita waktu dan tempat untuk Ustaz Abdullah saat memberi tausiah kepada kita bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد wonten ngersanipun para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai lan sedaya pejuang agami wonten ing daerah Karanganyar menika khususipun Wabil khusus panjenenganipun Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf Atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah Wa syarrafallahu qadrah وأدام الله عزه ونفعنا الله به في الدارين آمين اللهم آمين Ingkang kula mulyakaken sedaya pejabat-pejabat negari khususipun saking TNI Polri maupun sipil Mbok menawi rawuh utawi menawi badhe rawuh panjenenganipun Bapak Bupati Karanganyar lan sedaya unsur musbida Karanganyar lan sedaya ma'asyiral muslimin wal muslimat pecinta solawat Alhamdulillah wonten sebelah kanan kula dereng kula sebat ingkang kula mulyakaken Ibu Kapolres Karanganyar ingkang mugi-mugi mawon sarang-sarang kita sedaya pikantuk kesejahteraan pikantuk keamanan, kenyamanan khususipun wekdal kita teng donya ngantos dumuginipun akhirat. Allahumma kula dongaaken sing amine banter utange lunas. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken didhawuhaken oleh Imam Abdul Qasim at daimi wonten teng kitab At-Targhib ugi dipun nukil dening Al Imam Yusuf An-Nabhani wonten teng Sa'adatud Daraini fis shalawati ala Sayyidil Kaunain dipun dawuhaken dawuh saking Al Imam Ali Zainal Abidin saking Sayyidina Husain saking Sayyidina Ali saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih min alamati ahli sunnah kasratus salawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bilih alamat tipun akidah ahlu sunnah wal jamaah bilih alamatipun menawi wonten yang nyepeng akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah orang itu remen ngatah ngatahakan solawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Patutlah kita berbangga hati melalui payung Ahbabul Mustafa kita diarahkan oleh guru kita sekalian Maulana Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga benar-benar kita ini adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah di mana Rasulullah menyampaikan bahwa ingkang denjing bakal selamat inggih punika tiang-tiang ingkang tamasuk di ahli sunnah wal jamaah di mana Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi Allahumma salli ala Muhammad Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken, tentunipun ingkang panjenengan mi, pengen mireng nasihatipun guru kita Al Habib Syekh. Tapi tulung kula tak nderek beliau niki nembe istirahat keranten solawat semonten katai mugo-mugo ibu-ibu bapak-bapak ikhlas nggih eh pun sing ikhlas otomatis utangnya lunasnya cepet otomatis wis rasa amin amin alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak ingkang kula melihatkan kula badhe nyampaikaken Pinten-pinten hal ingkang kula tampi saking Ndoro Habib Syekh wekdal naos malam kemis wonten majelisipun inggih intisari dari kitab Suluk Al-Asasiyah. Namung saderengipun kula badhe ngaturaken mukadimah kenging napa kula ngaturaken natijah rangkuman yang wonten teng kitab Suluk Al-Asasiyah. Ngeten ibu-ibu, bapak-bapak. Kita umat Islam yang khususnya ada di Solo Raya ini engkang khusus meleh remen solawat kados mekaten niki diakoni napa mboten kita niki terancam oleh dua musuh besar atau mungkin bisa dikatakan dua godaan besar yang kalau kita tidak sadari nyuwun pangapunten mawon mungkin banyak hal yang akan terjadi kenegatifan ing dalam kita nyepeng ahlu sunnah kalau sing sepindah inggih puniko praktek-praktek Islam ingkang bersifat ifrok kebablasan sing nomer kali ingkang bersifat tafrid Tafrid niku bahasane kemunduran. Sing siji kemajon, sing kiwa kemunduran. Sing kemajon sing pripun, Pak? Kila lihat nyuwun ngapunten jenengan sumerep teng TV, ibu-ibu, bapak-bapak nyuwun ngapunten jujur mawon. Jungke niki gadah TV betul. Masalahnya kalau kuatos nek benten kalih kota plesungan niki. Ya aja mutah-mutah lah. Kita melihat di sana-sana, di negara sana-sana, jenengan ora usah kula detailke pun padha ngertine, kita mendengar ada gerakan yang dinamakan ISIS. ISIS niku nek cara tiang plesungan angin sing semribit. Ning delalah ISIS sing wonten teng TV sing timriko-mriko niku modele sing semribit niku nggawa bom ngono lho. Dadi mboten situ adem tapi ngremukke masalah, ngremukke suasana yang indah. Kula lan panjenengan kedah waspada seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Rawahu Ibnu Hibban fi maknahu ngendikan kados ngeten. Yang paling aku takutkan kata Rasulullah adalah besok nong akhir zaman akeh wong-wong sing pinter Quran. Tahqiq fi ma'anihi. Bener-bener ngerti maknane Quran. Dasare memang wong Arab ya mungkin ngerti bahasa Arab, ngerti tenan maknane Quran. Tapi sing tak wedeni setelah dia tahu tentang Quran itu, setelah pinter dengan Quran itu justru mengambil senjata untuk ditodongke marang sesama muslimin lalu mengatakan bahwa ini boleh dibunuh karena dianggap semua selain mereka kafir. Pun nanti dipun Rasulullah rawahu Ibnu Hibban. Hal makatan ini terjadi karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul masduq Kanjeng Nabi niku sing dingendikakno mesti bener tur mesti dinyatakake dening Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Sebelum kula mengke ngaturaken solusi ingkang kula tampi saking Ndoro Habib Syekh, kula badhe matur sekedhik kira-kira ISIS niku mbon dugi Indonesia napa dereng. Ora usah dijawab wong padha durung tahu ngertine. Tapi yang penting mari kita siap-siap. Monggo monggo siap-siap. Jadilah kita orang-orang Islam sing ojo rumongso bener dewe. Rien Sayyid Muhammad Al-Maliki ter, ketika terjadi bom yang ada di Saudi ketika itu beliau ditanya Beliau bahkan dipun tanya niku oleh salah satu stasiun televisi sing wonten teng Saudi. Wahai Sayyid Muhammad Al-Maliki, mengapa umat Islam ono sing tegel ngebom? Jawab Sayyid Muhammad, karena hulu fit takfir, karena kebablasan nganggep liane koncone kafir kabeh. Liane sing kaya wonge kufur kabeh boleh dibunuh. Nauzubillah min Naudzubillah min Niki ojo terus lirik-lirik Pak polisi, Bu polisi. Jenengan kalih kula ya kudu nglirik awake dhewe. Kira-kira anak-anak kita, keluarga kita patut apa ndak karo terekrut oleh mereka. Yang paling penting mari kita khawatirkan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kurangnya kasih sayang di antara anak-anak kita kurangnya kasih sayang di antara keluarga kita, akhiripun anak jadi kerasan dolan goni tonggo. Akhiripun karena kurang kasih sayang, anak-anak jadi remen luru bololio Menganggap bahwa tuturipun tiang sepuh pun boten wonten ajine. Akhirnya menganggap bahwa orang tua sudah tidak penting lagi. Akhirnya keluar rumah mencari teman-teman. Bablas Nah untuk min dalik nek nganti ketemu tiang-tiang sing dolanane bom. bilah min kasih sayang niku monggo kita kuataken. Kula nyuwun ngapunten mawon sakniki niku gara-gara strese bapak karo ibu iku sing kena masalah anak. Anak teko sekolah ora kok dimanggakno se. Oh marhaba. Marhaba iku martabak Pak ya beda. Eh, biasanya kalau nak mireng Habib-Habib nyambut putrone ku ngoten. Oh, anakku ngoten. Nah, wae dhewe ki ora sebab bingunge ngadepi urip. Kuatir kone anake sekolah rankinge jeblok, kuatir nek matematikane nilene loro, akhirnya langsung dipentelengi. Kondi mau sekolah. Matematika oleh piro. Bahasa Inggris oleh piro. anak ini ku yakin mikirin ngeten, kapan aku iso ngijolno bapakku. Allahumma salli ala Muhammad. Kasih sayang itulah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. orang usah ado anak kita, keluarga kita, istri kita, kasih sayangilah mereka. insyaallah keluarga kita akan mendapat sok-sokan rahmat saking Allah Subhanahu syukur-syukur gelem nekani solawat Ah, ibu-ibu sing lagi mumet mikir utang, lagi mimet mumet mikir duit, dipol pol keting selawatan. Wo, wow. insyaallah barokah selawat sedaya masalah menjadi tuntas. Allahumma النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلوا صلوات عليه dalu didawahkan loro Habib Syekh wonten majlis malam Kamis. Rawuh napa boten? Desa. Barokah niku maknane ziyadah fil khair. Barokah niku tambah api Eh. Panjenengan nek menawi teng ngadepi masalah rumah tangga, masalah apapun, datangilah majelis solawat. Insya Allah barokah solawat itu ketika Anda membawa pulang semua masalah, semua hal akan tuntas. Dan yang pokok akan bertambah baik kehidupan kita. Allahumma biyen sing bojone lili Insya Allah meripate tembem tapi ora iso Halo halo biyen sing anake pelolak-pelolok dadi gadah kesolehan karena ziyadah fil khair apa itu makna saleh saleh adalah alladzi yanduru liwalidayhi binadrati rahmah. Yang namanya anak saleh itu terpokok, terkhusus anak sing nek mandeng wong tuane teningale nggawa welas asih. Dan niki monggo dibeto solawat, dibeto wangsul berkai. Insya Allah putra-putra mengke dadi tiang sing soleh oleh barokai solawat. Allahumma, Allahumma. terus akan melek. Jadi intinya kalau ada urusan ISIS dan bagaimana dan bagaimana, sing paling pokok selamatkan keluarga kita, kasihilah anak-anak kita ojo nganti kenal tiang-tiang sing model-model kados mekaten Allahumma pun selajengipun Bu sing nomor kali masalah yang lebih besar sing luwih nemen ning anehnya umat Islam menganggap itu tidak masalah apa itu Umat Islam khususnya yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah seperti kita ini insya Allah kenging penyakit sing nomer kali yang istilahnya nek teng plesungan dinamakan kena penyakit hedonisme. Itu teng plesungan. Halo? Nek teng mriki kedonyan. Halo? Nek teng mriki Kedulnya Bagaimana tidak nyuwun ngapunten saya akan mengatur ke sejarah sedikit tentang sejarah. Rien Bu, ri rien. Ketika kita dijajah oleh Belanda, London pokoknya pokoknya sing ngasil no tigang perkawis. Wonten sing jenenge God, wonten sing namine God, wonten sing namine Glory. Nek pengen ngerti ya nggo tenggen kula nggo gula kopi nggo tak fotokopikno. Inti yang pertama wong London niku kepengin Indonesia niki beragama sama seperti mereka. Tapi gagal. Kenapa? Ora mungkin wong Indonesia taslim nyerah derek marang wong sing mengancam kehidupannya. Maka diantara taktik untuk berhasil Belanda ngawontenaken taktik yang disebut taktik taktik balas budi. Ngertine jenengan wo taktik balas budi ku pokoke Indonesia cek ning nganggep londo iki tiang sing apik, lentur, apian, bersahabat. Walaupun hikmahnya nanti akan terimbul yang namanya sumpah pemuda itu goro-goro wong nom-nome pun cerdas karena awalnya adalah taktis balas budi ini. Tapi sing pengen kula aturaken Taktik balas budi itu justru kawitane wong-wong Indonesia dipun jur, dipun remuk kekuatan batiniahnya yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kekuatan yang menyatakan bahwa akhirat itu lebih kuat, lebih baik, lebih kudu disempurnakno dunia ini gur sebentar tidak lagi goro-goro nopo pertama kali yang diambil Belanda di disekolahkan Teng Londo mereka adalah anak-anak bupati para-para tiang-tiang kaya sing tuan-tuan tanah yang anaknya dulu pernah mondok pernah sekolah madrasah pernah kenal kiai dicekoi Teng mereka dikenal ke sistem pendidikan yang dikatakan lebih menjanjikan, lebih baru, yang dikatakan kalau menggunakan sistem ini kita akan lebih berhasil. Lalu dicekoi tentang apa itu sekularisme, bagaimana menghilangkan realitas ruhani dalam pemikiran umat Islam khususnya yang disekolahkan di sana. Wes pokoknya realitas yang ada hanyalah dunia ini. Lianin donya ora ono, ora ono alam kubur, ora ono akhirat, dan itulah yang dibawa mereka ke Indonesia. Sehingga sampai di Indonesia mereka sampai misuh-misui bapak. Bapak Rien kebangetan. Kenapa saya dulu pernah dipondokkan? Saya diploro nong pondok. Bapak ini memang kebangetan. Mestinya bapak menyekolahkan saya dari mulai kecil di Belanda karena di sana serba nikmat, serba seneng, serba mewah dan itulah sistem pendidikan yang benar kata mereka. Penyakit itu menular sedemikian rupa sampai sekarang. Umat Islam dilanda cinta dunia. Remen kalih dunia. Penyakit-penyakit tentang sekuler langsung membumi, hanguskan akidah-akidah yang kuat. Sampai sekarang masih sangat-sangat terasa. Cubi, bu, Bu Allahumma sholli ala Muhammad Jane wong Indonesia niku ora usah budreg-budreg jane ya ora patut budreg memang tapi budreg digawe karepe de ngelunga pengajian nek ora nggo kalung 5 kilo engko dadine gengsi anggapane Ya pengajian ya pengajian tapi gengsi juga harus dijaga Yang seperti itu durung urusan gawe omah. Boten niat gawe omah niku kangge tawasuk fil iyal, kangge jembarke keluarga boten, tapi tujuannya kanggo pamer. Omahmu kok bangun gede yo supaya sumini nek lewat Seneng Senengane sing bangsa ngoten, apalagi sekarang musim-musim haji yang dulunya haji itu adalah solusi yang luar biasa untuk menghilangkan rasa cinta dunia. Tapi sekarang di sana, di Makkah, di Madinah, Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita belajar manasik, kita diajarkan kenapa disuruh ke Makkah, kenapa di Madinah. Karena di sana akan menjalankan sebuah amal batin. Apa bentuknya? Istishar fi hayati sahabah tiang teng Madinah niku manae kudune mikir ora mikir yo liya kecuali nopo. kemanapun di Madinah dimanapun di Madinah noleh kemanapun dia kudu mbayangke kaya apa biyen uripe para sahabat Kenapa sampai Madinah disebut Toibah Tobah? Karena maknanya Tobah niku Toibah niku wawangian. Maksudipun menurut Imam Yusuf An-Nabhani, wong sing seneng manggon nok Medina, wong sing manggon nok Medina, iku atine dadi wangi. Kenapa? Karena setiap hari ningali kubruhus syarif, kuburan yang mulia, yang kuburan itu walaupun sudah seolah-olah tidak tampak penghuninya, tapi setiap waktu mengingatkan kita. Di kuburan itu hiduplah hayatun barzahiyah khususiyah, kehidupan yang khusus yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu hidup beliau di alam kuburnya selalu mengingatkan kita seolah-olah sing tekan mereka he wong jungke kue mrene arep ke jungke kue mrene arep ke jungke apa arep pulaan mas Aku arep kulaan busana-busana yang keren ala Saudi. Ataukah arep kulaan nama sehingga namanya ditambah haji. Kanjeng Nabi mengingatkan engkau ke sini, hei umatku. Kalau seperti yang disampaikan di dalam solawat tadi. Inkilan surtum bima rajatum يا أكرم الخلق ما نقول يا رسول الله menawi kula mangke mantuk nopo sing kula jawab menawi kula ditangleti kowe mrene kowe ring Madinah ku tujuanmu lapo maka Rasul memberikan jawaban kulu roja'na bi kulli khair bahwa kita ini pulang membawa semua makna kebaikan wajtama al far'u wal usulu bahwa saya ke Madinah ya Rasulullah kula pengin pakang sing meh ceklek kados kula ngenten iki supados kumpul melih pada pohon-pohon keimanan yang menjadi asal dari semua keimanan dunia ini yaitu dirimu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cabang bisa bertemu kepada pusatnya inilah yang kami damba-dambakan ya Rasulullah tapi sakniki panggenan-panggenan yang mestinya ngingil, ngelengke kepada sahabat, mengingatkan kepada kehidupan mereka sudah disulap menjadi hotel-hotel berbintang. Disulap menjadi tempat-tempat untuk sualayan, untuk penjualan macam macam kehidupan sehingga kita lupa bahwa kita ke sana untuk mengambil kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Lah menika ingkang saged kula aturaken ketingale kok wektale sambut jengkap ingkang pokok dadi kula tegaske melih Bu Bu Tadi saya sampaikan dua masalah yang pokok ngadepi wong Islam sing kebablasan Islam dhewe yang kedua, ngadepi budaya-budaya barat yang menjadikan kita akidah kita keyakinan kita menjadi ambrol tambah kendo tambah kendo tambah hilang tambah hilang maka solusinya adalah solusinya adalah satu yang pokok niruwo malang habaib lan koro ulong wa morong hamarang poro habaib lan poro ulomo. Tadi sudah disampaikan oleh Maulana Al-Habib Syekh dalam solawat yang dijuduli solawat Kiai Ageng Selo. wa wong Mulyo haba lan ulomo. kumawan solusi nih. Mungkin nek habaib karangannya ronten sengakeh akeh ora cocok. Kulo nate mireng masalahnya. Kabeh kok hab Habib bae iya. ngono-ngono sing muni ngono kuning ora wong kene ora ora tanggane plesungan gitu Allahumma sholli ala Muhammad Kula niku ambek nrodok ngoten mangke nek wedale kekataan nah Bu, aja bosen cek ya, Bu. Nggih, kula tak matur. Siapa habaib? Siapakah ulama? yang Kiai Ageng Selo yang disampaikan terus menerus oleh Al Habib Syekh tadi dikatakan niru wong mulya habaib lan ulama habib lan ulama niku tidak bisa dipisahkan satu dan yang lainnya ulama sekelas Al Imam Syafi'i memiliki guru seorang hababah hababah niku habib ning estri Siapa? Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Bahkan ketika meninggalnya Imam Syafi'i, beliau berwasiat, oh jangan mayitku dikuburno durungi disolati karo Sayyidah Nafisah At-Tahirah bintil Hasan. Sayyidah Nafisah ini cucu Rasulullah atau yang kita sebut sebagai habaib. Beliau Imam Syafi'i sampai mengatakan alun nabi dzari'ati wahumu ilayya wasilati arju bihim uqtahadan yadil yamini sahifati Imam Syafi'i ngantek ngendikan semua keluarga Rasulullah anak cucu Rasulullah adalah wasilahku adalah perantaraku. Perantara untuk apa? Mugo-mugo dengan mereka, sebab mereka dengan aku dekat dengan mereka, sebab aku oleh berkah mereka, tanganku sing tengen mengkusing sing bakal nompo catatan amalku. Jadi Imam Syafi'i siapa yang membantahkan? Kita khususnya Nahdlatul Ulama umumnya yang ada di Karanganyar ini semua yang mengikuti ahlu sunnah wal jamaah tetap derek madhab Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i mengarahkan memiliki wijah seperti itu pandangannya seperti itu kepada para habaib nek jenengan umpama ana wong dalil halo Bu halo Bu halo ahlul bait iku lah biyen ahlul bait iku ya zaman biyen Saiki wis ora ana. Ha iku mungkin ora tau ngaji ring Bustanul Asyikin. Nek tau ngaji ring Bustanul Asyikin nate diwacakno kitab. Muminal akhari Kitabullahi hablun mamdudun minas sama'i ilal ardi wa itsrati ala baiti ولن يتفرقا حتى يأتي علي الحوض unduru kaifa tahlufuni fihima au kama kala sallallahu alaihi wasallam niki riwayatipun Imam Muslim riwayate Imam Turmudi jelas sohehe ngendikane Kanjeng Nabi ngeten telah kutinggalkan perkara yang kalau anda bertamasuk nyekel tenangan nyepeng tenangan lan tadillu ba'di setelah wafatku nanti tidak akan pernah sasar uripmu Dua hal itu kata Rasulullah yang salah satu lebih utama dari yang kedua. Yang pertama apa? Kitabullah Al-Qur'anul Karim. Kitabullah Al-Qur'an. Kalau kita cepeng mboten bakal sasar, tapi mboten cukup di kitab dong. Kanjeng Nabi menawuhaken wahid itrati wau niku limut lakil jam'i ora iso dipisah-pisah antarane Quran karo yang kedua niku. Apa yang kedua? itsrati ala baiti keturunan-keturunan keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka dua ini kata Rasulullah la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud loro iki ora mungkin pisah lan alal abad ora mungkin pisah sampai keduanya itu menemuiku di tengah di samping Haudul Kausar telogo Kausar. Lalu Rasulullah mengingatkan, penduru, penduru, angen angan no, angan-angan no. Bagaimana kalian menggantikan diriku untuk keduanya?" Dos di sampean ganteni Rasulullah nok babakan Quran. Kanjeng Nabi dos di menghargai guru Quran cucu beliau Al-Imam Hussein ketika mau diajarkan Fatihah disuruh mengajari salah satu sahabat walaupun sumber Fatihah atau disebut sab'al masani itu yang dituruni Rasulullah tapi sahabat yang lain yang disuruh ngajari Rasulullah membayarnya dengan tujuh ekor kambing ngatamno Fatihah tok kita sekarang ini maaf sewu bayaran kanggo guru TPA patang ewu sesasi tapi kalau untuk urusan yang menjanjikan tentang donya kanggo urusan les bahasa Inggris sak yuto ya dibayar niku tiang pelsungan keng beriki ketularan tadi kembali karena wong Islam sampun kena penyakit hedonisme tadi untuk mengenal Quran tidak cukup membaca, kudu tahqiq, kudu ngerti maknane, kudu belajar terus, ojo gur Lampung TPA rampung, lalu anaknya diancam, kering di sore-sore, anu Pak mau TPA, wis katam Quran ki ora aneh-aneh. Sing penting hafal katam Qurane. Dia tidak tahu bahwa di kemudian hari dia akan pontang-panting, yang payeng ngadepi urip lalu dia akan mengatakan katanya Quran menjadi hati diwoco tetap muter muter sirai mumet sirai maido kiai jarene kiai nek maca Quran tombati tombati niku nek angen-angen sama nane dul Imam Ali mengatakan la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha ora ana apike nek wong maca tok ora ngerti akarepe Akhirnya besok akhirnya dados tiang-tiang sing misui Quran. Alah nyatane tak waca ya mumet to. Karena dia pernah menyepelekan Al-Qur'an. Lalu yang kedua siapa yang disuruh Rasulullah ngangen-ngangen untuk menggantikan? Para ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan majelis Ahbabul Mustafa diakoni napa mboten? Wong kula wingi teng Pacitan. Wonten cerita saking kiai mriku. Alhamdulillah Pak Yai, Teng Pacitan sakniki sampun kathah Habib-habib sing lebat nembih tahun-tahun niki sebab barokah Habib Syekh. Lho, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan kula alih teng Kudus ora ana model Habib dikenal ki dak ana asli lho. Tapi sekarang semua Habib dihormati karena memang sudah waktunya Bagaimana Habib-Habib ini mengamankan kehidupan untuk dibuat pegangan. Maka kewajiban seorang ulama adalah menunjukkan sesuatu yang harus ditunjukkan. Ojo diumpet ke. Hei para kiai, jangan menganggap habaib itu saingan panjenengan. Kalau panjenengan bisa menaikkan mereka, bagaimana bisa dipegang oleh umat ini karena itulah yang dicita-citakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Allah kiai-kiai, ustad-ustad, ulama-ulama yang mau menampakkan para habaib untuk dipegang Rasulullah bakal bunga karo sampean. Jangan malah mumet wale ada gara-gara no Habib aku rapayu. Ya, iku perlu diuntali baikon sak padri. Eh. Sakit dipahami? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau umpama wong karangan iki ana sing rada kebablasan, kemenyake rada ngerti dalil. Oh, ora oh, iso Habib-habib disebut sebagai keluargane Nabi. Wong niku kan putrine Siti Fatimah saka Sayyidina Ali nek cara nasab ya ring Sayyidina Ali, ora ring Kanjeng Nabi. Kula baleni melih wong sing lambene ngomong ngene iki. Kula yakin durung tau ngaji ring Bustanul Asyiqin. Sebab nek ngaji teng Bustanul Asyikin diterangke ngeten wonten riwayat saking Imam At-Tabrani fil Kabir, Imam Al-Khatib saking sahabat Abdullah bin Abbas, dawuhipun cetha saking Kanjeng Nabi, ja'alallahu Halo, dzurriyyata kulli nabiyyin min Sulbihin, wa ja'ala dzurriyyati min sulbi Ali. Kanjeng Nabi pun ngendikan anak turune Rasul itu diambil dari sulbi mereka, tulang rusuk mereka sendiri. Kecuali keturunanku besok tercipta dititipno dengan sulbinya Sayyidina Ali. Jadi menawi panjenengan ana sing ngomong, "Oh, iku wis ora intisab, tali baikon sapa boleh." Sakit dipahami nggih? Sakit dipahami nggih? Wis iku sing pokok. Yang kedua para ulama Ulama yang bagaimana tadi malam sedikit sampun diatur ke kalih Doro Habib Syekh. Besok meleh, besok meleh insyaallah dos pundi ulama sing iso dicekel niku dos pundi pun diterangke. Tapi yang pokok husnudzon kepada mereka itu yang terbaik. Al-Imam Abul Qasim Ibnu Asakir di dalam suluk Al-Asasiyah yang pernah dikaji di dalam Bustanul Asikin berkata, "Ingatlah dagingnya para ulama niku masmumah beracun nek sampean lagi ora cocok ya aja ngomong ke kiai elek eh wong ngomong ke elek kiai ulama amin sewu nek cara imam nawawi imam rafi'i malah nganti ndadekake umpama wong iku bersaksi wis ora payu meneh Ibnul Asakir mengatakan ikungko bakal kena walate. Apa niku? Padha karo ngemah-ngemah nguntali dagingnya. daging sing beracun. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi bukan mati badannya, tapi sebelum dia mati akan mati hatinya. Sing hati-hati. Urip teng Indonesia niku sidik-sidik digesek-gesek antara umat dengan ulama. Terus panjenengan harus tetap Otoritas para ulama harus terjaga. Merekalah yang membawa realitas ruhani dalam kehidupan ini. Tanpa mereka kita tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peganglah itu, pandanglah mereka sebagai pewaris Nabi. Kondene ono kurang luye menang. Mungkin kita sing boten paham. Nek iso dikandani, tapi ojo dung dielek-elek. Mesake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku mawon solusine balik ring solawate Doro Habib Doro Habib Syekh, Doro Habib Lutfi, Doro Habib Habib Habib sing kata Habib Umar Mutohar, Doro Habib Sakatai Habib nika sami sedoyo Habib Habib mungkin yang pernah masuk ke Karanganyar ini sami nopo anu tawong mulia Habib lan ulama terusipun kula mboten apal. Ah, cekap semanten Saya lepat nyuwun punten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan beliau insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya. Terutama tadi kecintaan terhadap dunia jangan sampai melebihi daripada kecintaan akhirat. Kalau tak pamer di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz waktu beliau menjadi khalifah sak bukan cuma di tempat di beliau tok sak dunya dadi ayem tentrem sugih kabeh ngetokke di zakat itu sing jupuk ora enak Baitul Mal itu penuh dengan harta tidak ada orang yang ngambil semua makmur, kabeh ora duwe utang, kabeh seneng. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apakah beliau profesor doktor bagian ekonomi? Boten. Umar bin Abdul Aziz ini boten pernah kuliah. Neng UGM napa neng Trisakti boten pernah. Melu dosen-dosen dia boten pernah. Tidak mempunyai titel profesor doktor pakar ekonomi boten tetapi di dunia bukan di tempat beliau tak. Semua manusia perekonomian jalan dengan bagus, hidup aman, nyaman, sugih kabeh. Orang nek wong orang nek wong fikir. Sekarang profesor-profesor pakar ekonomi banyak goro-goro yang dipikir cuman ilmu-ilmu katanya Gus Dulah dek mau ilmu-ilmu yang diadopsi dari barat. Kenapa Umar bin Abdul Aziz berhasil? Karena beliau mengikuti pakar ekonomi dunia dan akhirat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikuti pedoman hidup yaitu Al-Qur'an. Tadi dan sekarang bakar-bakar orang melu Al-Qur'an, orang melu Rasul, melu barat. Makanya ruwet terus. Menurut lah mulai berusaha efek. Lah, iya. ini mulai efek-efek kabeh utak ini. Orang tidak ada marjek para pemimpin saya tadi baru melihat salah satu pemimpin tidak tahu itu mungkin di chase-nya. Al Habib Umar baru dari sana beliau saya lihat presidennya presidennya ini negara Islam bagian pecahan dari Soviet gembol waktu itu mendapatkan hadiah gelas atau istilahnya cawan gelas itu bekas kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kayak tempat minum ke Rasulullah. Dibawa sendiri, digembol dewe, nangis-nangis, diambungi, KI banyu, diombe ke pejabat TKP. Presiden nih. Lah koyong ini ini yakin negara ini aman. Mustahil tegur nirmuk tidak ada. Ayo presiden-presiden sing yang diwae, tadi yo kaya ngono. Rambut Kanjeng Nabi, satu rambutnya itu digembel, ditaruh ditutup rapat kabeh dikon ngambung. Deknen ngambung sampai nangis-nangis luar biasa. Lho. Sapa iki? Sirik lah, sirik lah model mudrun kowe iki. Wong anyar. Ini ini contoh Umar bin Abdul Aziz contoh hei para pejabat, hei para pakar-pakar, hei para bapak dan ibu yang memikirkan anaknya takut anaknya jadi kere dan miskin. Gara-gara tidak disekolahkan di kuliah-kuliah, Lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak miskin, beliau kaya dan rakyatnya pun kaya semua. Goro-goro Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Orang goro-goro pintere kuliah. Syukur-syukur enek wong kuliah saiki tapi pinter Quran. orang kuliah saiki sing gede-gede kuliah ini tok, tapi masya Allah banyak orang bunuh diri ya setelah selesai kuliah. Lalu lucu tak? Alah bek pondok iki saiki pikir kabeh pondok ispen. Sing penting dari pondok itu mengeluarkan orang-orang yang besar. baharwani kira-kira sekolah neng di UGM. Boten. Tapi keluar orang yang luar biasa. Sewaktu meninggal Mbah Harwani Kudus niku, air minum sak Kudus entek kabeh toko. Goro-goro nggo napa? Nyuguh tamu yang akan takziah Mbah Harwani. Lho mang tingali. Lah kira-kira sing nanti pakar ilmu orang yang sing takziah, paling ya kirim bunga ngono Turut berduka cita. Wes ngono tok. Wes barno wes kubur pendem tak tak mulai. Ora enak sing ngeling-eling. Subhanallah. Coba Anda lihat. Bagaimana Mbah Salman Popongan. Sampai saat ini semua orang-orang yang ada di sana mendapat berkah beliau. Beliau meneruskan Mbah Mansur. Terus. Kayak ngono renek sing mikir. Mana pakar-pakar ekonomi yang bisa mengatur dan mendidik umat seperti para kiai-kiai seperti Mbah Salman ini? Ayo, kau ngurusi pondok Mbah Idris ini pondok Ibu pirang puluh ewu. Kan ngurusi kaya ngono lak jeblok dhewe-dhewe. Ora iso. Lah kor pamer dasi karo <laughs> pamer anu tok ya akeh. Para kiai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua tadi saya ini menambahi siti, jadi Mbah Dulan. Para ulama apapun yang mereka dapatkan, apapun yang mereka miliki itu semua sudah dilandasi dengan niat oleh Allah. Jadi setiap para ulama apapun yang dia lakukan biasanya sudah ada landasan niat yang baik. Pernah terjadi di satu zaman tadi pagi baru kita dapatkan di dalam buku Al-Ihya Ulumuddin. Di situ diceritakan bahwa ada orang alim sugih damel acara kata solawatan lah, acara solawatan syukuran syukuran anaknya lah syukuran anaknya mungkin anaknya ini menikah atau apa dia itu menghidupkan seribu lampu lampu biar ki tindir nganggo minyak beda kalau ini seribu lampu ke wong sak anyar kiai ya po pesta seribu lampu ini terus mubadir lah lambe ini uang wong ini kan seneng ngomong mubadir hall itu ngentak-ngentak duit Kok mikir wong kere-kere gue, kok duit gue nggo vol, ngenteke duit nggo maulutan wong sakmene akeh iki mubadir, ngenteke duit timbang maulutan ngalor ngidul dhuwite mbok dibantuken rumah sakit rumah sakit. Enek sing lambene kaya ngono. Lah waktu itu si ulama ini ditegur oleh salah satu orang yang datang. Pak Yai, ngapunten nggih. Jenengan niki damel acara haflah syukuran putra jenengan niku kok saya sewu ki ngentekke dana pira apa mboten mubadir oke oh, ngene Pak Yani siap Jepti Mas lambu ki pancen ana kabeh sing kira-kira ora ikhlas golak mati dhewe ah, ya Sodro niki mau mubeng. Lampu ping 1000 ora mati. Rono fahfu fahfu ora mati kuah wis didamoni sewu ora ana sing mati si sedulur iki balik meh Pak Yai pripun mboten enten sing wejah ning mboten enten sing mati Pak kabeh tasih urip nah berarti kuwi niate pas Ngomongnya kiai ini, niatku ki kelampu kita urup ke ngapa hormat kanjeng nabi ora pamer ke roraimu. Mudeng, Niki niat kula niki hormat Kanjeng Nabi, wong aku ki selawatan tak urupke lampu mono akae. Gunane napa? Kajenge tiang-tiang sing selawat niku bingah seneng. Jadi kesenangan itu juga salah satu dianjurkan. Ngandani. Sayyidina Ali mengatakan hati yang mati itu kudu teken atau dirubah atau dikasih sesuatu yang bisa menghidupkan. Apa? Ya seneng no. Semenjak anda itu niat nyeneng ke muki ki gunane nggih ibadah termasuk ibadah. Paham nih? Nyeneng ke hati gue ibadah. Misal ngeten, jenengan niku ngaji, mau jenenge wong menungso ki lak ngantukan kadang. Ngaji terus-terus ngantuk. Iki berhubung ngantuk tak tutup sik Quran turu sak Niat tidur itu nanti untuk bangun baca Quran lagi. Sewaktu tidur ini ganjarannya ngungkuli moco Quran. Mudeng ini. Ah mudeng ini awal dihukur turut malah bablas orang malah Nah ini. Mudang mudeng. Jadi sewaktu tadi kan musliman bisa kita jenuh Tau. Enten tiang moco kitab, moco kitab genuh tutup kitab An-Nabi sallu alaihi kebirane. Lah waktu gembira ini supaya menghilangkan rasa jenuh tadi, ganjaran yang ngungkuli maca kita. Rampung gembira kuwi maca kita. Nah, ngono lho ahli sunnah. Makanya ahli sunnah ki ora ndelok wong ahli sunnah kaku ki ora enak. Tidak ada saya tidak pernah menerima seorang kiai kayak apapun ulama kaku ora enak. Kecuali yo ya wong stres mau. Ya. Dua hal tadi yang satu gampang, yang siji kebablasan. Lha ahli sunah itu enak. Mungkin wong tinggal para kiai. Kula duki ngene Mbak Idris almarhum kacangan datang situ sebelum maghrib. Beb, Niki anten. Ih, anten kajeng anten rumiyin Beb, mungkin baranten kula tak mireng jenengan Gosida. Mbah salat rumiyin. Aku ki cek sumpah. Tulung kowe Gosidae ben Gosidao ben ampeku ki seneng. Lagi Nek wong saiki kuwi ini berarti menak mengakhirkan sholat maghrib dosa. Walah ya wong saiki. Mbak Idris saya tanya, bah niki sholat rumiyin mboten? Niki sumpah kula niki manggo sidah rumiyin, saya go sidah. Ilahi ila seneng Mbak jeneng. Tampung ayu beb saiki sholat tadi go sidah. Ngono kuwi. Tadi ya. wong saiki lak makane. haram. <laughs> ya, itu tadi. Eh, jadi diniati yang apik Lampu didamoni sewu orang enek sih mati. Sebab ki mau ngomong mubazir. Katanya kiainya tadi segala sesuatu yang saya keluarkan dengan niat lillahi taala tidak ada yang mubazir. Oh baik, walaupun saya membuat pesta solawatan ngetoke duit satu sewu miliar. Ki mau mampu loh. ya. Kutu wong kere, nek wong kere mubazir. Maksudnya gini, orang dia itu mampu untuk menjadikan seribu lilin itu tadi, nggak apa-apa. Sekarang saya tidak mampu kepingin fitnah terus utang gaya seribu lirin. Nah, gue sing indo. Kecuali utang misalnya begini. Gus kebetulan butuh dana, Arab bayar utang, ngalor ngidul ora Ya, nah Gus. Nah, itu boleh. Saya utang sama orang lain untuk membantu Gus Dullah. Itu bagus. Tapi kalau saya utang go acara kita nan ojo sak mampu nih baik pesta khitan itu ya sama pun. Ini tadi sing tak ceritake Kiai Suge. Jadi kan banyak toh nek ada Kiai Suge kan mosok Kiai mobil apik. Nah ngono kuwi. Ya kira-kira tabrakan mobile ben elek ngono ora masalah. Dek nek kira sing dekok mobilmu apa Mobil Kiai ning ngono wae. Nek sing dekok mobil Kiai ini berarti Kiai ini niate duwe mobil nggo pamer. Tapi nek dekok mobilmu berarti kowe sing kaya sudrun. Ya. Yeah. Hati-hati, aja sok gampang ke para kiai. Di sini kita mohon ada permohonan doa untuk Muhammad Amin Syakur yang telah meninggal dunia dan Al Habib Ali Al Haddad yang telah meninggal dunia dan siapapun yang telah meninggal dunia semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya dan Allah selalu menjaga mereka hingga mereka kelak berada di surga Allah bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang sakit di sini terutama Ibu Sri Murdiati yang sakit di rumah sakit dan Bapak Kariman yang sedang sebagai pengurus Masjid Mujahidin Jongking yang sedang opnam di rumah sakit serta Ibu Painem Bapak Sumadi yang lagi sakit serta jamaah-jamaah kita semua yang lagi sakit biniati al ajil bisirril Fatihah. صلاة السلام المبين السلام المبين لنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة آه. السلام المبين السلام المبين بنقطة التعيين بنقطة التعيين يا غرام لنقطة رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين نسيمي تهدى إليك صلاة الأقدس القدس عليك بطار النسيم تهدى إليك صلاة canımsın ağam ah. What you Adabidu. وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب الخالق وبعد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله يا نبي Hati-hati dengan barang bawaan dompet dan HP banyak copet.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 Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Jadikan anak cucu kami dan diri kami serta keluarga kami semuanya min ahlil Quran. Min ahlil Quran, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. واحفظنا واحفظهم من جميع الأداء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة Wabil akhirati hasanatan wakina adam an-nar ya aziz ya ghaffar Ya Rabb selamatkan semua jamaah-jamaah haji kami Jadikan perjalanan mereka selamat Jadikan ibadah mereka selamat Membawa berkah dan manfaat dunia wal akhirah Jadikan haji mereka haji yang kau terima Jadikan ibadah-ibadah mereka ibadah yang kau terima Sehatkan mereka, tenangkan mereka, kuatkan iman mereka Kuatkan ketakwaan mereka Jadikan mereka kelak ya Rabb ya Allah menjadi haji yang mabrur wa sa'i yang masykur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur dan jadikan mereka semua gembira dalam menjalankan ketaatan terimalah mereka sebagai tamu-tamumu hidangkan rahmat bagi mereka maghfirah bagi mereka barakah bagi mereka ridha bagi mereka nikmat bagi mereka ibadah-ibadah yang kuat bagi mereka dan jadikan mereka sebaik-baik hambamu ya Rabb sepulang mereka dari tanah suci Mekah wal Madinah ziarah ya kembali ke rumah mereka masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat serta kabul semua amal-amal ibadah Dia ya arhamar rahmi bagi kami yang tertinggal berilah kepada kami, kami kemudahan agar kami dapat menunaikan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah ya rab kabulkan semua hajat yang hadir ini Hajat-hajatnya ya Allah Keinginannya ya Allah Sembuhkan penyakitnya ya Allah Sehatkan badan dan dohirnya Dohir dan batinnya ya Allah Jadikan kenikmatan-kenikmatan ketakwaan Selalu menyertai kami ya Allah dan akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah ala hadihi niya wa kulun yadun salihah bisir bil fatihah.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 Mudah-mudahan semua doa diterima oleh Allah, semua hajat dikabulkan oleh Allah dan pulanglah kita dengan hati-hati dengan tertib sampai ke rumah. Mudah-mudahan apapun yang menjadi keinginan terutama pemuda-pemudi kita yang lagi menuntut ilmu dimudahkan mencari ilmu, memahami ilmu, mengamalkan ilmu dan kumpul bersama ulama. Bagi yang belum mendapat jodoh mudah-mudahan diberi jodoh saleh salehah. insya Allah dan keturunan anak-anak cucu yang soleh, solehah pula. Amin. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.